بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيداً واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اقرارا به وتوحيدا واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم تسليما مزيدا أما بعد فيا أيها الحاضرون معاشر الإخوة والأخوات في الله رحمني ورحمكم الله kepada saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita berbagai macam kenikmatan yang lahir maupun yang batin dan sesungguhnya kenikmatan yang terbesar yang banyak seorang tidak menyadari itu sebagai kenikmatan adalah nikmatul Islam nikmat diteguhkannya nikmat dilapangkan dada seorang berislam dan beriman kepada Allah Azza wa Jal. Di antara pokok-pokok akidah ahlu sunnah wal jamaah Prinsip-prinsip yang penting Yang mengandung makna Barang siapa yang meyakini akan memperkuat dan menjadikan dirinya tetap terjaga pada keislamannya prinsip pokok yang barang siapa mengingkari bisa menjatuhkan bukan hanya dia keluar dari daerah ahlu sunnah tetapi bisa saja mengeluarkan dirinya dari Islam dengan kata lain menjatuhkan kepada kekufuran dan menjadi kafirlah seorang. Pasal berikutnya yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Qala faslun ru'yatul mu'minina li rabbihim yawmal qiyamah. Pasal berikutnya yang hal ini merupakan prinsip, merupakan pokok yang penting adalah ru'yatul mu'minin li rabbihim yaumal qiyamah. Orang-orang mukmin akan melihat Rabbnya. Orang-orang mukmin akan melihat yang menciptakannya yaitu Allah pada hari kiamat. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sekte dalam Islam ada yang mereka itu berpendapat bahwa manusia bisa dilihat oleh Allah walaupun di dunia dan para ulama menyebutkan di antaranya ialah kaum sufiyah. Orang-orang sufiyah dengan jenjang tarekatnya mereka meyakini bahwa Allah itu bisa dilihat di dunia ini. Dan tentunya perkara ini merupakan faham yang batil Karena Allah Azza wa Jal telah meniadakan untuk bisa dilihat di dunia sebagaimana yang Allah Azza wa Jal sebutkan dalam Firmannya Barakalafikum barakallahu fikum yang insyaallah menjadi salah satu pembahasan bagaimana kita dalam hal memahami ayat tersebut dan bagaimana pula kita akan menjelaskan yaitu sanggahan atas pendapat yang menyatakan sebaliknya Allah tidak bisa dilihat pada firman Allah Subhanahu wa taala yang tertera dalam Al-A'raf ayat yang ke-143 di mana Allah Azza wa Jal berfirman yaitu menghikayatkan mengkisahkan tentang Nabi Nabi Musa alaihi salam qala rabbi arini anzur ilaik kata Nabi Musa dan Nabi Musa termasuk deretan nabi rasul yang dijuluki dengan apa? Ulul azmi minar rusul. Ulul azmi minar rusul di antara keutamaan yang Allah anugerahkan kepada Nabi Musa itu menjadi kalimur rahman. Nabi Rasul yang diajak bicara oleh Allah. Kata Nabi Musa, Wahai Rabku, wahai yang menciptakan aku dan yang mengatur segala urusanku, yang menghidupkan aku dan yang mematikan aku. Hari ini, anggur ilaik, tampakkanlah kepadaku sehingga aku bisa melihatmu. Allah Azza wa Jal menjawab, Qala lan tarani, kamu tidak akan mampu melihatku. Jadi di sini tidaklah dimaknai kamu tidak akan melihatku, bukan. Selama-lamanya. Tetapi Allah Azza wa Jal mengkaitkan lantarani kamu tidak akan mampu melihatku yaitu di mana di dunia Walakin mundur idal jabal fa in istaqarra makana maka Allah azza wa jalla kaitkan dengan makhluk yang ada di sebelahnya Musa tetapi kamu perhatikan kamu lihat kepada bukit yang dekat denganmu jika tetap berada seperti sedia kala tidak mengalami perubahan fasaufa tarani maka kamu akan bisa melihatku. Lalu Allah Azza wa Jal menyebutkan falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakka. Ketika Allah Azza wa Jal menampakkan sebagian para mufassirin ada yang menyebutkan tentang penampakannya ialah tentang kekuasaannya. Ada pula yang mengatakan tentang kudrahnya. Ada pula yang menyatakan penampakan yang yaliku bijalalih penampakan yang manusia tidak mampu untuk mencerna bagaimana hakikatnya. Penampakan yang tidak bisa manusia menjangkau, menggapai bagaimana hakikatnya. Ketika Allah Azza wa Jal menampakkan kepada gunung, maka gunung pun dijadikan daka hancur. Barakallahu fikum. Lalu Allah Azza wa Jalla menyebutkan wa kharra Musa sa'iqa dengan hancurnya bukit yang ada tadi pingsanlah Nabi Musa alaihi salam. Qala falamma afaqa tatkala Nabi Musa bangun yaitu sadar dari pingsannya qala subhanak tubtu ilaik Lalu Nabi Musa pun memuji Allah Azza wa Jal. Maha suci engkau ya Allah. Aku bertaubat kepadamu wa ana awwalul mu'minin. Dan aku adalah termasuk orang-orang yang pertama kali beriman dan menjadi golongan orang-orang yang meyakini dan mempercayai bahwa engkau adalah Allah, engkau adalah sesembahan, Engkau adalah pencipta dan berbagai macam sifat-sifat baik rububiyah maupun ilahiyah dan juga asma wa sifat. Itu sekte yang pertama. Yang kedua ialah sekte yang menggunakan ayat ini dijadikan sebagai dalil bahwa Allah tidak bisa dilihat. Kaum Mu'tazilah. Kaum Mu'tazilah yang mereka suka menimbang perkara itu bisa dicerna oleh akal maupun indera apakah tidak. Dengan istilah lain, rasio ini bisa menerima apa tidak. Pikiran ini bisa menerima apa tidak. Jika tidak, maka ditolak. Mereka mengatakan, lantarani tufidu ta'bi Kalimat lan tarani Allah Azza wa Jalla berkata kepada Nabi Musa, kamu tidak akan bisa melihatku. Bermakna selama-lamanya. Tidak di dunia maupun di akhirat. Tidak di dunia maupun di akhirat. Jadi mereka sekte yang menolak Allah itu bisa dilihat di akhirat dan juga di dunia. Adapun yang pertama tadi mereka melampaui batas pihak yang menyatakan bisa dilihat di dunia maupun di akhirat. Jalan tengah ialah sunnah wal jamaah. Jalan tengah ialah sunnah wal jamaah bahwasanya Allah Azza wa Jal tidak bisa dilihat di dunia namun akan dilihat kelak di yaumul qiyamah pada hari kiamat berdasarkan beberapa dalil yang insya Allah Mudah-mudahan bisa kita fahami pada pelajaran kita yang akan kita sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Akhwani wa akhwati fillah, barakallahu fikum, saudaraku dan saudariku rahimani wa rahimakumullah. Kemudian berkata muallif wal mu'minun yarawna rabbahum fil akhirah bi absarihim orang-orang mukmin kelak akan melihat penciptanya. Kaum mukminin akan melihat Allah di hari akhirat nanti dengan penglihatan mereka. Wa yarawnahum wa yukallimuhum wa yukallimunah. Mereka akan melihat Allah Allah akan berbicara dengan mereka dan mereka pun berbicara dengan Allah. Qala Allah Ta'ala Allah Azza wa Jal berfirman wujuhun yawma idin nadhiratun yang pertama dengan harfu atau kalimat Allah nadhirah Wujuhu yawma idin nadhirah. wajah-wajah mereka pada hari itu nadhiratun berseri-seri. Nampak menampakkan kepada kegembiraan. Apa yang mereka dapatkan ialah ila rabbiha nadhirah ila rabbiha nadhirah kepada yang menjadi penciptanya mereka itu melihat nadhirah mereka melihat ayat yang tersebut dalam al-qiyamah pada ayat yang ke 22 dan 23 Ayat yang kedua. Kalla innahum rabbihim yawma idzin la mahjubun. Orang-orang kafir barakallahu fikum mereka yang menyangka punya kemampuan mereka punya berbagai macam hal seolah-olah bisa mengendalikan dan menjaga diri Allah Azza wa Jal di dalam surat Al-Mutaffifun pada ayat yang ke-15 menyatakan kalla sekali-kali innahum ar-rabbihim yawma idin sesungguhnya mereka itu terhadap Rabbnya pada hari itu lemah mahjubun terhalangi dari apa melihat yaitu akan dihalangi oleh Allah Azza wa Jal dari melihat yang menciptakannya. Qala falamma hajaba ulaik ketika Allah Azza wa Jal menghalangi mereka fi halis sukht disebabkan karena kemurkaan Allah akibat dari perbuatan ulah maka Allah pun murka kepada orang-orang yang dulu waktu di dunianya melakukan berbagai macam pelanggaran kekufuran maka Allah pun murka kepada mereka di antara bentuk hukuman yang Allah azza wajalla timpakan kepada mereka ialah mereka itu dihijabi mereka itu dihalangi dari siapa melihat yang menjadi penciptanya. Sisi pendalilannya ketika orang-orang kafir Allah murka kepada mereka sehingga mereka dihalangi dari melihat Allah Azza wa Jal dalla ala annal mu'minin yarawnahu fi halir riba, menunjukkan bahwa orang-orang mukmin itu akan melihat Allah dalam kondisi Allah ridha Allah ridha kepada orang-orang mukmin. Wa ila lam yakun bainahuma farqun. Jika tidak, artinya ketika orang-orang kafir dihalangi dari melihat Kemudian orang-orang mukmin juga dihalangi, berarti kan tidak ada perbedaan antara orang mukmin dengan orang apa? Kafir. Jadi kata para ulama, ketika orang-orang kafir dihalangi dari melihat Allah, maka yang menjadi pembeda dari sekian banyak perbedaan dari perbuatan-perbuatan dua golongan ini, kelompok ini, kelompok kafir, orang-orang yang kufur kepada Allah dan orang-orang yang beriman kepada Allah, di antaranya bahwasanya Allah Azza wa Jalla menghalangi orang-orang kafir dari melihat Allah dengannya orang-orang mukmin akan melihat apa? Allah Subhanahu wa taala. Disitulah perbedaannya. Seandainya tidak, maka tidak ada perbedaan tentunya antara orang kafir dengan orang apa? mukmin. Padahal antara orang kafir dengan orang mukmin itu ada perbedaan yang cukup banyak baik ketika di dunia apalagi kerak di hari akhir. Demikian pula waqala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innakum tarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamara. Sesungguhnya kalian akan melihat pencipta kalian yaitu Allah Subhanahu wa taala. Seringkali dalam ayat juga dalam hadis itu Nabi alaihi salatu wassalam ketika menyebut tentang Allah Azza wa itu dengan Rob kalian yaitu pencipta kalian yang menghidupkan kalian, yang mematikan kalian, yang menyembuhkan kalian jika sakit yang menolak mabarrat jika datang mabarrat dan mencukupi berbagai macam keperluan yang mengkabulkan doa. Itu disebut dengan perkara rububiyah yang menjadi kelaziman kalau zat yang mencipta, yang menjamin rezeki, yang menghidupkan, yang mematikan tentunya lazimnya ialah dialah satu-satunya yang diibadahi kan begitu lah kalau kemudian seorang beribadah kepada yang tidak mampu menciptakan tidak mampu menghidupkan tidak mampu mematikan tidak mampu untuk barakallahu mengatur alam semesta ini pantaskah untuk diibadahi kan demikian Fabarakallahu fikum. Sebab itu seruan dalam hal tauhid di dalam Al-Baqarah itu disebutkan ya ayuhan nasyu'budu rabbakum. Wahai manusia, beribadalah kalian kepada Rabb kalian yang menciptakan kalian. Siapa itu Rabbakum? Alladhi khalaqakum walladzina min qablikum yaitu yang menciptakan kalian dan juga orang-orang sebelum kalian yang pernah mengalami kehidupan. Yang darinya barakallahu fikum bahwa manusia ketika sekarang hidup lalu mengalami berbagai macam ujian, cobaan, tantangan. Demikian pula kadang bertanya-tanya <clears throat> dalam beragamanya <clears throat> sesungguhnya telah berjalan, telah hidup sekian ratus tahun yang silam orang-orang yang juga barakallahu Ada mereka-mereka yang beriman, ada pula orang-orang yang apa? menentang, yang kufur, yang ingkar kepada nabinya. <clears throat> yang ingkar kepada nabinya. Sehingga hendaknya terhadap Al-Qur'anul Karim manusia dapat mengambil pelajaran dari kehidupan manusia-manusia yang Allah ciptakan sebelum mereka. Jadi kalau kita sekarang cerita hidup tanggal sekian dilahirkan, besar menjadi pemuda, kemudian memasuki usia tua, kemudian mengalami kematian, sesungguhnya itu telah dilalui oleh orang-orang juga sebelum nenek kita, kakek kita. Kan demikian. Seandainya <clears throat> ada keluarga kita, ayah kita, kakek kita meninggal dalam kondisi mereka itu dalam keadaan memiliki berbagai macam kemuliaan. <clears throat> dengan bahasa lain penuh dengan karomah. Penuh dengan apa? Karomah. Maka sudah berlalu pula orang-orang sebelum kakek kita itu juga meninggal dalam keadaan penuh dengan apa? karomah. Tetapi juga mereka itu tidak mengkultuskannya. Tetap berada dalam kondisi yaitu menjalankan agama ini sesuai dengan apa yang Allah Azza wa Jalla perintahkan. Innakum tarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada sahabatnya dan tentunya ini juga untuk umatnya sesungguhnya kalian akan melihat yang menciptakan kalian seperti seperti kalian melihat rembulan ini yang nanti akan disebutkan oleh muallif sisi penyerupaan dari sisi apa qala la tudamuna fi ru'yatih tidak berdesak-desakan dalam hal melihatnya. Tidak berdesak-desakan dalam hal melihatnya. Tatkala melihat rembulan. Hadithun sahihun muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Demikian pula oleh Imam Muslim. Atau yang barakalafikum disebut dengan hadis yang muttafaqun alaih dari sahabat Jarir bin Abdullah radhiyallahu an. dan para ulama menyebutkan bahwa hadis yang bunyinya redaksinya itu memberitakan tentang ru'yatullah Allah itu akan dilihat kelak di hari kiamat disebut dengan hadis yang mutawatir. Hadis yang mutawatir datangnya itu tidak diragukan. Nah, datangnya itu tidak diragukan. <clears throat> Dan yang menukil tentang keberadaan hadis e, ru'yatu al-mu'minin rabbihim orang-orang mukmin akan melihat Allah yang menciptakannya yaitu menciptakan e, mereka adalah Allah itu di hari kiamat di antaranya Ibnu Qayyim rahimahullah demikian pula e, Ibn Abil Izz dan juga Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu jami'an <clears throat> Kemudian yang berikutnya wahada tashbihun lirru'ya birru'ya. Hadis ini menyatakan bahwa penyerupaan yang Rasulullah kehendaki ialah penyerupaan cara melihat la lil mar'i bil mar'i bukan seorang yang diserupakannya dalam hal yang dilihatnya jadi bentuk penyerupaan nabi innakum tarawna rabbakum yaumil qiyamah disebutkan oleh muallif tashbihun rasul menyerupakan bahwa kalian akan melihat Allah seperti kalian melihat rembulan yang tidak berdesak-desakan. Bentuk penyerupaan di sini dikatakan sisi cara melihatnya dengan bahasa kita, kalian akan melihat bagaimana cara melihatnya, yaitu melihat Allah, itu seperti kala, kalian cara melihat rembulan tidak berdesak-desakan. Tidak apa? Berdesak-desakan bukan dengan yang dilihat. Bermakna kalian akan melihat Allah seperti wujudnya rembulan, begitu. Dipahami? Bisa dipahami? Kan demikian. Jadi bukan kepada yang dilihat dengan kata lain berarti ahlu sunnah menyerupakan Allah seperti rembulan. Karena Nabi mengatakan kalian akan melihat Allah sebagaimana kalian melihat apa? rembulan. Allah dimisalkan seperti apa? Rembulan. Bukan di situnya. Bukan kepada yang dilihatnya. Tetapi apa? Cara melihatnya. Cara apa? Melihatnya dengan jelasnya. Demikian pula tidak berdesak-desakan. Demikian pula tidak berdesak-desakan. Kemudian Syekh Nutaimin rahimahullah ta'ala dalam syarahnya. Qala ru'yatullah fil akhirah. Akidah, keyakinan ahlu sunnah, barakallahu fikum dalam melihat Allah. Dilihatnya Allah pada hari akhirat. Ru'yatullah fid dunya mustahilatun. Dilihatnya Allah di dunia sesuatu yang mustahilah, mustahil sesuatu yang mustahil. Istilah mustahil itu juga dianut bahkan asalnya mungkin juga dari orang-orang Arab, tetapi kita juga menggunakan gitu, mustahil kan begitu. Sesuatu yang mustahil yang tidak mungkin. Sesuatu yang tidak mungkin. Liqaulihi ta'ala li Musa. Hal itu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala terhadap Nabiullah Musa waqad talaba ru'yatallah tatkala Nabi Musa meminta agar melihat Allah Azza wa Jal sebagaimana yang tadi telah kita sampaikan di awal pada Al-A'raf ayat yang ke-143 qala lan tarani kamu tidak akan mampu melihatku bukan dikatakan kamu tidak melihatku atau aku tidak bisa dilihat begitu. Tetapi yang ditiadakan kamu tidak akan mampu melihatku. Yang nanti insya Allah akan <clears throat> eh, kita nukilkan tentang bagaimana eh, para ulama dalam hal mendudukan dan menjelaskan ayat ini yang mudah-mudahan satu persatu akan bisa kita pahami cara memahami dan menyanggah orang-orang yang berpendapat bahwa ayat ini dikatakan tentang peniadaan yaitu Allah menyatakan dirinya tidak bisa dilihat. Wa ru'yatullah fil akhirah thabitatun bil kitab wa sunnah wa ijma'is salaf. Adapun Allah itu dilihat itu di akhirat sesuatu yang telah ditetapkan baik oleh Al-Quran maupun oleh sunnah yaitu hadis Nabi maupun ijma'us salaf yaitu kesepakatan para ulama salaf. Qala Allah Ta'ala wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah pada al-qiyamah. Ayat yang ke-22 dan 23 wajah wajah mereka di hari itu berseri-seri kepada Rabbnya mereka itu melihat wa ta'ala kalla innahum ar rabbihim yawma mahjubun demikian pula ayat ini sekali-kali bahwa orang-orang kafir di hari itu mereka itu dihalangi dari melihat Rabbnya Qala falamma hajabal fujjara an ru'yatih. Ketika Allah Azza wa Jal menghalangi orang-orang fajir. Orang-orang yang barakallahu fikum berbuat kekejian yang mengandung kepada barakallahu fikum tingkatan kekufuran dihalangi dari melihat Allah dalla ala anna Al-abrar yarawnahu menunjukkan bahwa orang-orang yang baik <clears throat> tentunya kebaikan di sini seperti yang kita sering mengulang ialah kebaikan yang mengandung kepada perbuatan yaitu amal, kebaikan serta keyakinan. Karena sebagian mungkin menyangka orang-orang baik itu <clears throat> kalau dia itu dermawan, misalnya suka bagi-bagi uang, suka bagi-bagi harta. Naam. Sesungguhnya orang mukmin pun demikian. <clears throat> Pada asalnya terhadap hartanya itu punya apa? Hak untuk disodakohkan. Orang mukmin itu juga termasuk ciri orang mukmin dan barakallahu fikum termasuk orang-orang yang dipuji oleh Allah ialah mereka-mereka yang punya jiwa kedermawanan dalam segala hal. Nah, <clears throat> tetapi <clears throat> yang dimaksud dengan kedermawanan itu didasari dengan keimanan, dengan ketaatan kepada Allah, bahkan dengan Islam. Sebab itu persyaratan seorang akan diterima amal perbuatannya, kebaikan-kebaikan di dunianya dengan tiga persyaratan. Jika dia muslim, jika dia muslim, kemudian dengan keikhlasan dia kerjakan, kemudian amal kebaikan itu pun barakallahu fikum didasari meniru, mengikuti, mencontoh kepada apa yang dikerjakan nabinya atau nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. <clears throat> Falamma al fujjar an ru'yatih dala'alla al abrar yarawnahu. Ketika Allah menghalangi orang-orang yang barakallahu fikum tidak baik dari melihatnya, maka orang-orang baik mereka akan bisa melihat Allah. Wa illa lam yakun bainahuma farqun. Jika tidak maka tidak ada perbedaan. Orang yang jelek, orang yang jahat sama dengan orang yang baik kan begitu. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamar la tudhamuna fi ru'yatih Adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya kalian akan melihat pencipta kalian sebagaimana kalian melihat rembulan yang tidak berdesak-desakan <clears throat> dalam melihatnya. Hadis muttafaqun alaihi wa hadha tashbihu lirru'ya birru'ya la lil mar'i bil mar. Bukanlah barakallahu fikum dalam hal kembali kepada penyerupaan. Penyerupaan dalam hal bagaimana cara melihatnya dan bukan dalam hal yang dilihatnya. Li'anna Allah laisa kamitslihi syai'. Karena Allah tidak serupa dengan apapun. Dalam syura dalam surat syura Allah menyatakan laisa kamitslihi apa? syai'un. Dia tidak serupa dengan apapun. Karena itu antara ayat dengan hadis tidak pernah bertentangan. Antara ayat dengan hadis tidak pernah bertentangan. Silakan. seorang yang menyatakan nabimu mengajari dalam hal menyerupakan Allah bahwa kamu melihat Allah seperti melihat rembulan. Berarti Allah sama dengan rembulan. Loh, bukankah dalam ayat Allah mengatakan apa? Laisa kamitsli syai, dia tidak serupa dengan apapun. Kan selesai. Berarti dengan apapun tidak serupa, jangankan dengan rembulan, kan demikian. Dengan apapun tidak ada yang serupa Allah tadi. Tetapi Allah menyatakan dirinya wahuwa sami al basir. Dia zat yang maha melihat lagi maha apa? mendengar. Berarti penglihatannya tidak sama dengan penglihatan siapapun, pendengarannya juga tidak sama dengan pendengaran siapapun, wujudnya juga tidak sama dengan wujud siapapun. Sebab itu para ulama mengambil kesimpulan bahwa Nabi kita Muhammad SAW dalam hal menyerupakan kalian akan melihat Allah seperti kalian melihat rembulan dalam hal apa? Cara apa? melihatnya. La tudhamuna fi ru'yati kalian tidak akan berdesak-desakan dalam hal melihatnya. Cara melihatnya dan bukan sisi yang dilihatnya yaitu wujudnya. <clears throat> laisa kamithlihi syai wa la syabih lahu wa la nadhira. Karena itulah Allah Azza wa <clears throat> Ya, zat yang tidak ada satupun yang e, serupa demikian pula yang semisal bahkan tidak ada pula yang sebanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Qala wa ajma'us salaf atau wa ajma'as salaf an ru'yatil mu'minin lillahi ta'ala dunal kufar. <clears throat> Sepakat para ulama salaf orang-orang yang sudah mendahului kita. Mereka sepakat atas orang-orang mukmin itu melihat Allah dan bukan orang-orang kafir yang mereka mengingkari. <clears throat> Bidalil ayat sabitah. Berdasarkan barakallahu fikum dalil ayat yang telah kita bacakan sebelumnya. Yarawna Allah Ta'ala <clears throat> fi urasatil qiyamah dan para kalafikum mereka akan melihat Allah Azza wajal kelak di hari kiamat wa ba'da dukhulil jannah setelah mereka masuk ke dalam jannah kama yasha Allahu taala sebagaimana yang Allah kehendaki <clears throat> wa hiya ru'yatun haqiqiyatun taliqu billah dan itu dilihatnya dan melihatnya atau sebuah ru'yah Allah akan dilihat dengan dilihat secara hakiki sesuai dengan keagungan bagi Allah Azza wa Jal. <clears throat> Qala wa fassaraha ahlu ta'dil. Orang-orang yang mereka menolak tentang adanya nama dan sifat bagi Allah menafsirkan bi annal murada biha ru'yatu sawabillah. Kata mereka yang menolak tentang nama dan sifat bagi Allah yang dimaksud orang-orang mukmin kelak hari kiamat akan melihat Allah itu akan melihat balasan yang Allah berikan pada masing-masing bukan melihat Allahnya zatnya <clears throat> oh annal murada biha ru'yatul ilm wal yaqin atau mereka mengatakan yang dimaksud ru'yatul ilm penglihatan tapi dengan ilmu. Istilah ya. Istilah kan ada orang mengatakan dengan ilmu saya bisa melihat. Kan begitu. Berarti di sini bukan roya basariyah, bukan penglihatan dengan mata, tapi penglihatan ilmu. Misal seorang yang sudah belajar, seorang yang sudah belajar membedakan antara dua hal. Tolong kamu lihat perkara ini dengan ilmumu, kan begitu. Ya? Kan demikian ya. Nah, mereka mengatakan kelak di hari kiamat Allah tidak dilihat dengan penglihatan manusia, orang-orang mukmin, tetapi dilihat dengan apa? ilmunya. Demikian pula ru'yatul yakin dengan keyakinannya. Dengan keyakinannya. Wa yaruddu alaihim bi'tibari ta'wil al-awwal bima sabaq fil qa'idat rabi'ah wa bi'tibari ta'wil tsani بذلك وبوجه رابع أن العلم واليقين حاصل للأبرار في الدنيا وسيحصل للفجار في الآخرة Adapun yang menyatakan menafsirkan bahwa Allah itu dilihat balasannya yang dilihat balasannya ialah dibantah dengan kaidah-kaidah yang barakallahu fikum yang sudah pernah kita ambil bahwa semua tadi menyelisihi apa yang diyakini ahlu sunnah wal jamaah. Adapun yang meyakini bahwa masalah melihat tafsirnya adalah ru'yatul ilm wal yakin, ru'yatul ilm wal yakin dikatakan bahwa <clears throat> namanya ilmu dan keyakinan itu bagi orang-orang yang baik, bagi orang-orang abrar, bagi orang-orang yang Allah anugerahkan padanya barakallahu fikum agama di dunia mereka mungkin memiliki dan telah ada pada mereka. Dan juga orang-orang fajir, orang-orang fajir di hari akhir nanti, di kiamat nanti juga mereka dengan keilmuan dan keyakinannya tetapi terlambat karena hari sudah berganti dengan hari akhir. Hari sudah berganti dengan hari akhir, bahwa keyakinan di hari itu sudah tidak berfungsi ketika seorang waktu di dunianya mengingkari. Seperti yang dikatakan orang-orang kafir yang mereka mengharap untuk bisa kembali ke dunia untuk berbuat apa? Kebaikan, menyesali atas kejelekan-kejelekan yang pernah mereka perbuat. <clears throat> Ikhwani fiddin, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah sebagai bentuk eh, tambahan penjelas dari bab ini <clears throat> dalam kitab Syarah Usul Sunnah dan Imam Al-Humaidi <clears throat> yaitu li Syekh Al-Bukhari rahimahullah atau hafizallahu taala Al-Imam Al-Humaidi dalam pokok-pokok penjelasan prinsip akidah juga menjelaskan bahwa akidah kaum muslimin al-iqraru birru'ya ba'dal maut. Keyakinan ahlu sunnah wal jamaah meyakini melihat Allah setelah meninggal bermakna kelak di hari kiamat. Kelak di hari kiamat. dengan berdasarkan berbagai macam dalil-dalil yang sebagian telah kita bacakan dan sebagiannya membutuhkan kepada penjelasan lebih. Dalam pembahasan <clears throat> mengenai akidah atau pokok atau prinsip masalah kaum mukminin akan melihat Allah di hari kiamat atau dengan kata lain Allah akan dilihat hari kiamat pada hari kiamat nanti ada beberapa poin yang perlu digarisbawahi. Yang pertama, poin yang pertama bahwa ahlu sunnah mujmi'una bi annal mu'minin yarawna Allah taala bi absarihim. <clears throat> Akidah ahlu sunnah prinsip yang diyakini ahlu sunnah wal jamaah adalah orang-orang mu'min akan melihat Allah dengan penglihatan mereka pada hari kiamat ayanan melihat <clears throat> barakalafikum dengan mata penglihatan min ghairi ihatatin tanpa ada kemudian mengandung unsur yaitu mampu menjangkau segala-galanya. Jadi Allah <clears throat> memberikan satu kenikmatan kepada kaum mukminin tambahan sebagaimana yang tersebut di dalam <clears throat> surat Barakallahu fikum atau afwan pada yang lain dikatakan lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Pada qauluhu ta'ala <clears throat> lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat ihsan, bagi orang-orang yang berbuat baik, <clears throat> tentunya istilah ihsan berbuat baik itu sebagaimana yang ditafsirkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tara wa illam takun tara fa innahu apa? Yarak. Yang dimaksud perbuatan ihsan, perbuatan baik dalam ibadah ialah menunjukkan kepada keikhlasan seolah-olah kamu dalam beribadah melihat Allah. Jika tidak mampu maka Allah melihatmu. Muraqabah. Betul-betul diperhatikan. Punya barakallahu fikum keyakinan bahwa segala perbuatan dan tindakan-tindakannya itu diperhatikan oleh Allah. Kekuatan sifat muraqabatillah. Orang-orang yang mereka itu berbuat baik, Allah Azza wa Jalla memberi pahala al-husna wa ziyadah. Al-husna dikatakan bahwa yang dimaksud dengan al-husna dalam hal ini ditafsirkan oleh para ulama dengan al-jannah. Adapun ziyadah ialah ru'yatullah, melihat Allah. Itu kelebihan, keutamaan orang-orang mukmin yang berbuat kebaikan. Sehingga mereka akan melihat Allah dan melihatnya tidak dalam keadaan melihat yang sifatnya menjangkau segala hal. Bisa dipahami. Kemampuan seorang melihat sebatas apa yang Allah berikan. Bukan penglihatannya dikatakan ihata, mampu menjangkau segala-galanya. Dan itulah perbedaan antara melihatnya Allah dengan melihatnya makhluk makhluk kalau melihat terbatas. Sementara Allah dalam hal melihat itu mampu menjangkau segala-galanya. Kan demikian. Jarak pandang itu kan berpengaruh. Dalam jarak mungkin eh, 10 meter orang masih bisa melihat oh si fulan kan begitu ya. Lebih jauh lagi samar-samar. Siapa itu ya? hanya kelihatan apa? Remang-remang begitu. Kan demikian. Barakallahu. Bertambahnya usia juga begitu. Bertambahnya usia juga demikian. Apalagi sampai dihalangi. Jangankan dihalangi dinding. Dihalangi kain saja orang sudah tidak bisa melihatnya. Siapa? Dia. Siapa si pula? Siapa si alan? Kan demikian. Karena itu Allah Azza wa Jal penglihatannya menjangkau segala-galanya. Dan orang mukmin barakallahu fikum akan melihat Allah tetapi dengan penglihatan yang dikatakan ghairi ihatah. Penglihatan yang tidak mengandung kepada menjangkau segala-galanya. Menjangkau segala-galanya. Ini harus apa? Difahami dulu. Pertama, ahlu sunnah sepakat. Kaum mukminin Allah berikan anugerah. Lilladzina ahsanu al-husna wa ziyada. Orang-orang yang berbuat baik ada pahala, surga dan apa? Ziyadah, yaitu ru'yatullah. Tetapi dikatakan bahwa yarauna Allah taala bi absarihim ayanan min ghairi ihatatin. Terang melihat Allah azza wajalla tanpa ada penghalang dengan mata mereka. Tetapi penglihatan yang tidak kemudian menjangkau segala-galanya. Wa ba'da dukhulihim al-jannah, tentunya barakallahu fikum setelah mereka masuk ke dalam jannah kama yura al-qamar lailatal badr sebagaimana mereka melihat bulan purnama. Demikian pula la wa wasyamsu laisa dunaha sahabun juga sebagaimana mereka melihat matahari yang tanpa ada awan dan mendung yang menutupinya. <clears throat> Dalil dalam bab ini cukup banyak, <clears throat> di antaranya tadi telah kita sampaikan yang disebutkan oleh muallif rahimahullahu taala pada al-qiyamah, demikian pula di dalam surat <clears throat> Al-Mutaffifun, demikian pula hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian yang menukilkan tentang ijma bahwa <clears throat> kaum mukminin akan melihat Allah Azza wa Jal seperti pada kitab yang kita baca Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah di mana beliau di dalam kitab yang lain dalam kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad mengatakan ajma'a ahlul haq sepakat para ulama yang berjalan di atas kebenaran <clears throat> wattafaqa ahlu tauhid was sepakat pula orang-orang yang bertauhid dan orang-orang yang benar dalam jalannya anna Allah taala yura fil akhirah Allah akan dilihat di akhirat nanti kama jaa fi kitabih sebagaimana yang telah datang penjelasannya dalam Al-Qur'an wa sahha an rasulih sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. <clears throat> Poin yang kedua, dalam hal pembicaraan kita terkait dengan Allah dilihat di akhirat nanti. Yang kedua kata beliau, inna ahlal bid'ah la yakturuna min at ala ahli al-haq fil haqq alladhi ya'taqidunah. Orang-orang yang menyimpang dalam agamanya dan barakalafikum meniti jalan lebih memilih menyimpang dari apa yang diajarkan Rasulullah SAW dari kalangan ahlul bid'ah. Mereka tidak bosan-bosan dalam hal barakalafikum melakukan penggangguan, kekacauan kerusakan dalam berpikir kepada orang-orang yang berjalan di atas kebenaran, atas keyakinan yang mereka yakini. Tujuannya ialah liyasuddun nasa anil haq wa an sabilil huda. Jadi orang-orang yang barakallahu fikum punya pemikiran yang batil, punya pemikiran yang menyimpang sampai hari ini tidak bosan-bosannya untuk mengacaukan keyakinan yang diyakini ahlu sunnah, keyakinan yang diyakini orang-orang yang berjalan di atas kebenaran, supaya mereka itu menyimpang dari jalan yang benar dan menyimpang dari petunjuk Allah. Karena itulah barakallahu fikum para ulama mereka dalam hal menulis dalam karya-karya tulisnya, baik yang sifatnya tebal atau tipis, atau mungkin hanya beberapa poin yang menjelaskan tentang akidah pokok prinsip penting yang harus diyakini kaum mukminin, mereka tidak meninggalkan masalah bab pembahasan ru'yatul mukminin li rabbihim yaumil qiyamah. Bab pembahasan yang membahas bahwa orang-orang mukmin akan melihat penciptanya di hari kiamat. Tujuannya tadi untuk semakin memantapkan akidah kaum mukminin dan juga mengingatkan kepada kaum mukminin <clears throat> pihak-pihak yang senantiasa sampai hari ini berusaha untuk menyimpang dari jalan yang benar agar mereka itu punya pengikut. Mereka punya apa? Pengikut. <clears throat> Sebab itu barakallahu fikum Orang-orang yang berbuat salah, orang-orang yang berbuat batil, itu juga tidak bosan-bosannya. Promosi, punya propaganda, berbagai macam cara mereka lakukan untuk barakalafikum memburu orang-orang yang baik agar keluar dari jalan kebaikan dan mereka tidak berjalan sendiri. Jadi orang-orang yang berbuat batil, orang-orang yang berbuat jahat, orang-orang yang berbuat salah itu pada dasarnya juga tidak mau sendirian. Kan demikian. Inginnya juga punya teman. Barakallahu Sebab itu, sebab itu jangan bosan-bosannya untuk menyebarkan kebaikan. Jangan bosan-bosannya. Jangan kemudian lemah. Jangan patah semangat. Jangan pula seorang barakallahu punya sifat kecil hati dalam hal mendakwahkan kebenaran. Karena orang-orang yang berjalan di atas kebatilan, mereka juga tidak pernah bosan dalam rangka untuk apa? Membuat orang-orang yang baik itu menyimpang. Nah, di antara salah satu bentuk kekacauan yang mereka lakukan terhadap ahlul haq yaitu orang-orang ahlul ahwa dalam bab ar-ru'ya pendalilan mereka terhadap ayat Al-Qur'an ayat-ayat yang mutasyabih ayat-ayat yang dikatakan mutasyabih ayat aja yang dikatakan samar sebelumnya Termasuk perkara yang harus kita pahami dan berulang-ulang dalam pelajaran akidah sering kita sampaikan bahwa kalau menjumpai ayat atau hadis yang mengandung kepada perkara yang mutasyabih, hal yang samar, maka kembalikan kepada yang muhkam, kepada yang jelas. Itulah keselamatan akidah alusunnah. Hal itu berdasarkan kepada bimbingan Al-Quran yang tersebut dalam Ali Imran pada ayat yang ketujuh. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ Orang-orang yang dalam hatinya itu ada zaid, ada penyimpangan, maka mereka itu menghendaki ayat-ayat yang sifatnya mutasyabih. Tujuannya untuk menyebarkan fitnah. Demikian pula mencari bagaimana pentakwilannya. Salah satu ayat yang mereka jadikan dalil ialah qaulu ta'ala pada Al-An'am ayat yang ke-103. Di antaranya ialah firman Allah pada Al-An'am 103. La tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absara wa huwal latiful khabir. Pada Al-An'am ayat yang ke-103 Allah Azza wa Jalla berfirman la tudrikuhu al-absaru wa huwa yudrikul absara Qawluhu la tudrikuhu al-absaru dia Allah Azza wa Jal tidak dapat dicapai oleh penglihatan tetapi dia Allah yudrikul absara tetapi Allah Azza wa Jal zat yang barakallahu fikum dapat melihat segala yang ada wa huwa yudriku al-absara. Wa huwa latiful khabir dan Allah Azza wa Jal menamai dirinya Al-Latif, zat yang dikatakan maha halus, demikian pula zat yang maha mengetahui sesuatu yang rinci. Ayat ini barakallahu fikum dijadikan dalil pihak yang menyatakan bahwa Allah Azza wa Jal tidak akan dilihat. Karena dalam ayat ini dikatakan la tudrikuhul absaru. Penglihatan tidak akan mampu melihatnya. Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan. Begitu. Demikian pula yang kedua firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-A'raf ayat yang ke-143. Qaulu ta'ala qala rabbi arini anzur ilaik. Ketika Musa alaihi salam memohon kepada Allah, wahai Rabbku, arini anzur ilaik. Tampakkanlah kepadaku agar aku bisa melihatmu. Qala lan tarani. Kamu tidak akan mampu melihatku. Walakin undur ilal jabal, tetapi lihatlah kepada gunung. Fa ini istaqarra makana, jika gunung atau bukit tadi tetap berada seperti sebelumnya, berada seperti sedia kala, tidak ada perubahan, fasaufa tarani, kamu akan melihatku. Ayat ini barakallahu fikum diberikan jawaban dengan beberapa tahapan. Yang pertama, pada surat Al-An'am ayat yang ke-103 la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absara kata Syekh Al-Bukhari la hujjata lahum fiha ayat ini tidak ada sedikit pun alasan apapun bagi pihak yang mengatakan Allah tidak dilihat. Tidak ada alasan sama sekali. Li'anna nafyal idrak fi qawlih. Karena peniadaan idrak dicapai, pencapaian, la tudrikuhul absar. Penglihatan tidak akan mencapai, mencapainya. Penglihatan tidak akan mencapainya la yastalzimu nafi ru'ya. Bisa dipahami tidak ini? Penglihatan tidak bisa mencapainya. Ditiadakannya bahwasanya Allah Azza wa Jal tidak dicapai oleh penglihatan. Ditiadakannya hal ini tidak mengharuskan Allah tidak bisa dilihat. Sampai di sini dipahami? Allah meniadakan la tudrikuhul absar. Penglihatan atau dia tidak bisa dicapai oleh apa? Penglihatan. Allah niat tiadakan. Dia tidak bisa dicapai oleh penglihatan. Sampai di situ mereka mengatakan berarti Allah tidak bisa dilihat. Allah tidak bisa dilihat. Ayat ini tidak ada dalil yang menyatakan bahwa sisi Allah tidak bisa dilihat. Allah hanya menyatakan dia tidak bisa dicapai oleh apa? Penglihatan. Dan ditiadakannya hal itu tidak mengandung Allah meniadakan masalah dilihat. Fal absaru tarahu min ghairi ihatatin. Pandangan bisa melihat tetapi dengan tidak mencapai segala-galanya kan begitu. Sampai sini bisa dipahami? Penglihatan mencapai atau barakallahu fikum penglihatan bisa melihat tetapi tidak bisa mencapai segala apa yang Allah Azza wa Jal kehendaki. Fala tuhitu bihi ru'ya. Penglihatan tidak bisa mencapai segalanya. Penglihatan tidak bisa mencapai segalanya. <clears throat> Dan dikatakan pula oleh Beliau hafizahullah menukil ucapan Al-Allamah Muhammad Aman Al-Jami rahimahullah hadhih al-ayah min adillati nufati ru'yah kata Syekh Muhammad Aman Al-Jami ayat yang tersebut dalam Al-An'am 103 termasuk dalil yang dipakai pihak yang meniadakan ru'yatullah Pihak yang menentang Allah itu dilihat. Pihak yang tidak mempercayai. Kan begitu. Istilah yang menentang Allah dilihat berarti mereka tidak percaya Allah dilihat. Salah satu dalilnya ialah ayat ini. <clears throat> Ila anna ba'dal muhaqqiqin yara wa ra'yuhu was tetapi para ulama yang mumpuni dalam bidangnya dan babnya dan pendapatnya itulah yang benar annal ayah dalalatuha ala jawazi ru'ya Allah Kata mereka para ulama yang membidangi, yang mencermati justru ayat ini <clears throat> barakallahu fikum dipakai dalil untuk memperkuat bahwa Allah itu dilihat lebih jelas. Mari perlahan kita pahami. Bukan untuk menolak Allah dilihat, tetapi justru sebagai penguat hujah bagi kaum mukminin yang meyakini Allah itu dilihat di hari akhirat. Itu lebih jelas ayat ini. Sisi pendalilannya ialah Balla tadullu ala imtina'i ru'yah. Bahkan sama sekali tidak menunjukkan Allah terlarang dari dilihat. Illa binaw'in minat takalluf wa tahrif. Seandainya ayat ini juga dipaksa-paksa sebagai dalil Allah itu tidak dilihat itu pun dengan upaya yang dengan kepayahan dan juga mengharuskan kepada menyimpangkan pemahaman, menyimpangkan penafsiran, begitu. Seandainya memang harus ketemu, difahami sebagai dalil, bukti Ayat ini menunjukkan Allah tidak dilihat. Itu pun dengan upaya yang luar biasa dengan berbagai macam hal yang menyusahkan. Dan juga harus memalingkan maknanya. Padahal dalam menafsirkan Al-Quran tidak boleh kita memalingkan dari makna yang sesungguhnya. <clears throat> Lianna Allah Ta'ala zakar hadha al-khabar fi siyakit tamadduh karena Allah Azza wa Jal menyebutkan khabar ini dalam konteks pujian. Allah menyebutkan ayat ini dalam konteks pujian, memuji. Dia itu tidak dicapai oleh penglihatan, tetapi barakallahu fikum dia mencapai seluruh penglihatan. Begitu. Pujian. Kemudian <clears throat> Wa minal ma'lum bidarurah sesuatu yang barakallahu fikum tanpa seseorang harus mungkin mendasari dengan ilmu sesuatu yang maklum. Wa bin nazar as-salim juga dengan pandangan sisi pandang cara memandang yang selamat annal madha innama yakunu bil awsaf as-subutiyah yang namanya pujian itu biasanya dengan sifat-sifat yang sifatnya ada pada zat e, zat tersebut. Sebagai misal, sebagai misal bahwa zikru uh, e, asma wa sifat yang sifatnya subuti ya penyebutan nama sifat yang menetapkan itu lebih banyak ketimbang manfiyah. Dan pujian akan semakin nampak kalau disebutkan hal-hal yang menjadi ketetapan. <clears throat> Contoh, seorang ketika mengatakan barang, barang, bahwa barang ini bagus, sifatnya demikian. Misalnya dikatakan gelas, gelas, bahannya dan seterusnya kekuatannya. Itu akan menunjukkan tentang apa bagusnya. Tetapi kalau dikatakan dengan manfiyah ditiadakan, ini bukan gampang pecah. Ini barakallahu fikum e, bukan murahan. Terus dikatakan begitu. Bukan kamu baca, baru saja jatuh langsung pecahan begitu ya. Misalnya. Fabarakallahu fikum. Allah Azza wa Jalla billahi matul a'la. <clears throat> Tentunya bagi Allah sifat yang lebih mulia daripada itu. <clears throat> Ketika menyebutkan hal-hal yang sifatnya ditiadakan, itu tidak banyak. Contohnya, ketika ada anggapan Waqalat al-Yahud Uzair ibn Allah. Orang-orang Yahud mengatakan Uzair itu anaknya Allah. al Masih Isa ibn Allah. Orang-orang Al-Masih, orang-orang Nasrani mengatakan Isa itu anaknya Allah. Allah cukup dalam hal meniadakan Allah itu sesuatu yang tidak ada padanya sifat cukup hanya dengan kalimat lam yalid walam yulad dia tidak beranak dan diperanakan. Tidak panjang dalam hal apa? Membantah perkara itu. Karena asalnya penyifatan yang sifatnya tidak ada itu justru apa? Mengurangi. Contohnya, mohon maaf, kenalkan diri saya. Saya itu bukan orang yang jelek. Ketika orang mengatakan bukan yang jelek, kan tidak mengharuskan bagus. Iya, yeah. saya itu orang yang bukan orang yang sombong, Bukan orang yang bodoh, orang yang bukan bodoh apakah mengharuskan orang pinter? Kan begitu ya? Saya itu bukan orang yang bodoh tapi juga nggak berilmu. Misalnya kan begitu jadinya. Saya itu bukan orang yang sombong, bukan orang yang bodoh, bukan orang yang jelek, bukan orang yang dan seterusnya, bukan bukan. Kalau itu diperpanjang, itu justru semakin mengurangi harga diri dan kehormatan. Kan begitu. Tapi kalau dilihat si fulan itu loh, dia itu alim, dia itu misalnya mulia budi pekertinya. Dia itu orangnya dermawan. Terus sifat-sifat yang ada padanya semakin banyak. Itu semakin apa? Membuat orang terpuji. <clears throat> kan demikian. Lah kalau dalam perkenalan baru saja kenal, kenalkan. Saya bukan orang penipu. Saya bukan orang yang suka uh, mengada-ada. Uh, dan seterusnya. Itu bukan jaminan. Barakalawikum. <clears throat> Karena itu innama yakunu bil awsaf atsubutiyya bahwa perkara al-madh pujian itu dengan sifat-sifat yang subutiyah. <clears throat> Wa annal adama al-mah laisa fihi madhun. Sesuatu jika ditiadakan tanpa ada maksud maka juga bukan pujian sama sekali. Li'annahu laisa bikamal karena itu tidak menunjukkan kepada kesempurnaan. Wa innama yakunul adam madhan sesuatu yang dikatakan tidak ada padanya menjadi terpuji idza tadammana amran wa wujudiyan amran wujudiyan sesuatu jika ditiadakan itu mengandung kepada perkara adanya lawannya di sini Allah azza jalla ketika barakallahu fikum di dalam menyebutkan la tudrikuhul absaru. Penglihatan tidak bisa mencapainya. Untuk menunjukkan Allah Azza wa sempurna sehingga penglihatan tidak ada satupun yang mencapainya. Difahami? Ketika Allah meniadakan, la tudrikuhul absar. Allah itu tidak dicapai oleh penglihatan siapapun dengan apa? Ihafah. Berarti apa? Bisa dilihat tetapi tidak bisa apa? mencapai dengan segala perihalnya. Sehingga perkara itu barakallahu fikum peniadaan tersebut peniadaan yang mengandung kepada lawannya Allah Azza wa Jalla karena kesempurnaannya, kemuliaannya, keagungannya sehingga penglihatan tidak bisa apa? mencapainya. Tidak bermakna tidak bisa melihatnya. Sampai di sini bisa difahami? <clears throat> Dan itu terjadi pada semua sifat. Terjadi pada semua sifat. Barakallahu fikum. <clears throat> Kemudian dari situ barakallahu fikum fa fi hadil masalah inna matamaddahu Allah adami idraki absaril ibad wa ihatatihim bih la adami ru'yah. Jadi Allah azza Jal memuji barakallahu fikum pujian Allah itu dengan justru meniadakan kemampuan yaitu dicapainya dengan penglihatan. Bukan barakalatikum ditiadakannya dari dilihatnya. <clears throat> Karena kalau Allah Azza wa Jal seperti yang dikatakan oleh beliau rahimahullah, "Li'annahu law kana la yura la syaraka subhanah al-adam." Seandainya Allah itu meniadakan La tudrikuhul absar. Penglihatan tidak akan mencapainya. Dimaknakan Allah tidak dilihat. Berarti apa? Allah menyamakan dirinya dengan sesuatu yang tidak ada. Kan demikian. Yang tidak bisa dilihat itu kan dengan diistilahkan sesuatu yang tidak ada. Ketika Allah meniadakan seperti itu, kemudian dengan itu menyamakan dengan sesuatu yang tidak ada, berarti Allah sifatnya sempurna atau ada kekurangan menunjukkan kepada kekurangan. Fabarakallahu fikum. Dengan demikian, insya Allah ayat yang pada 103 terjawab. Jadi kauluhu la tudrikuhul absar wa huwa yudrikuh atau huwa yudrikul absar penglihatan tidak bisa mencapainya itu tidak mengandung kepada makna meniadakan dilihatnya tetapi yang ditiadakan apa sisi pencapaian apa penglihatan adapun yang kedua pada Al-A'raf qauluhu ta'ala <clears throat> barakallahu fikum yang tersebut pada Al-A'raf ayat yang ke 143 qala rabbi arini anzur ilaik dan seterusnya beberapa tahapan yang pertama Yang pertama kata beliau Syekh Al-Bukhari, لا يظن بكلم الله موسى عليه salatu wassalam wa huwa alamul khalq billah Jangan ada prasangka menduga-duga kepada kalimullah kepada Nabi kita Musa alaihi salam. Beliau seorang yang tahu tentang siapa Allah, pada waktu itu an yas'alallah ma la yajuzu alaihi an yas'alah. Jangan sampai kemudian kalau begitu berarti Nabi Musa meminta kepada Allah bertanya kepada Allah sesuatu yang tidak boleh. Itu kan berarti prasangka. Jadi langkah yang pertama, jangan kita punya prasangka bahwa Nabi Musa meminta kepada Allah sesuatu yang tidak diperbolehkan. Yang kedua, Allah Ta'ala lam yungkir alaihi su'alah. Allah tidak mengingkari permohonan, permintaan Nabi Musa. Ketika berkata, Qala Rabbi arini anggul ilai. Allah tidak mengingkari. Allah tidak mengingkari, Allah tidak mengecam, Allah tidak kemudian murka atas permohonan pertanyaan Nabi Musa. Kama angkara ala Nuh lamma sa'alahu najata bihi." Berbeda ketika Allah Azza wa Jal mengingkari permohonan Nabi Nuh. Saat memohon agar putranya itu diselamatkan. Bedakan antara permohonan Nabi Nuh dengan permohonan Nabi Musa. Yaitu pada Qaulu Ta'ala pada firman Allah yang tersebut dalam Hud ayat yang ke-45 dan berikutnya. <clears throat> Wa nada Nuhun rabbahu faqala rabbi inabni min ahli. Ketika Nabi Nuh alaihissalam memohon kepada Allah, menyeru kepada Allah, wahai Rabbku, sesungguhnya dia itu putraku. Sebagian menyebutkan siapa? Kan'an. Ada yang mengatakan Kan'an. Dia itu putraku. Yaitu anak kandungku dari keluargaku. Wa inna wa'dakal haq. Dan janjimu. Janji yang benar yang tidak akan diingkari wa anta ahkamul hakimi. Qala ya Nuh, innahu laisa min ahlik. Kemudian kata Allah, wahai Nuh, dia itu bukan dari keluargamu. Apakah kemudian Allah Azza wa Jal menyatakan bahwa itu bukan putra kandungmu? Tidak. Yaitu bukan ahl barakallahu fikum yang kemudian mengikuti ajaranmu. Qala ya Nuh innahu laysa min ahlik. Innahu amalun ghairu salih. Perbuatan yang dia kerjakan perbuatan yang tidak baik. Amal yang dikerjakan putranya amal yang ghairu salih. Fala tas'al lima laysa laka bihi ilmun. Jangan meminta kepadaku perkara yang padamu tidak ada ilmu. Itulah yang dikatakan barakallahu fikum permohonan yang diingkari oleh Allah. Tetapi permohonan Nabi Musa permohonan yang tidak diingkari. Fa'adamul ingkar dalla ala annahu innama sa'alahu mumkinan la mustahila. Kesimpulannya, kalau Nabi Musa memohon, meminta kepada Allah dengan permohonan yang di situ tidak diingkari, berarti sebuah permohonan yang memungkinkan dan bukan yang mustahil. Bukan permohonan yang dikatakan mustahil. Tetapi barakallahu fikum Allah Azza wa Jal dilihat di dunia sesuatu yang dikatakan dimustahilkan. Yang ketiga, langkah yang ketiga. <clears throat> Qaulu ta'ala li Musa lan kamu tidak akan mampu melihatku. Walam yakul, tetapi Allah tidak kemudian mengatakan ini la ura. Ketika Allah Azza wa Jalla memberikan jawaban. Permohonan Nabi Musa alaihissalam. Qala rabbi arini angdur ilai. Wahai Rabbku, tampakkanlah kepadaku zatmu sehingga aku bisa melihatmu. Kata Allah, lantarani. Kamu tidak akan mampu melihatku. Allah tidak mengatakan, ini la ura aku tidak bisa dilihat. Tidak berkata demikian. Wala yakul barakallahu fikum la tajuzu ru'yati tidak boleh kamu melihatku dan seterusnya. Atau lastu bimar'iyin, aku tidak bisa dilihat. Farkun, terjadi perbedaan bainaha antara kalimat-kalimat tersebut. Namun yang kita ketahui bahwasanya Allah Azza wa Jal menyebutkan di waktu tersebut yaitu Allah Azza wa Jal menyebutkan la yus'al amma yaf'al wa hum yus'alun jangan ditanya tentang apa yang dia perbuat tetapi manusia itulah yang akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya, langkah berikutnya. Anna ru'yah al-manfiyah huna. <clears throat> Yang dimaksud pada ayat lantarani. Penglihatan yang ditiadakan Allah ialah ar-ru'yah fid dunya la ru'yah fil akhirah. Dilihatnya Allah di dunia itu yang diingkari dan bukan dilihatnya Allah di akhirat. Sebab itulah para ulama barakallahu fikum sepakat Allah itu dilihat di hari apa? Kiamat. <clears throat> Kemudian yang menunjukkan bahwa ru'yah al-manfiyah dilihatnya Allah yang ditiadakan ialah di dunia qaulu ta'ala kepada Musa walakin undur ilal jabal tapi lihatlah kepada bukit Fa nah, ini istaqarra makana kalau bukit tersebut tetap seperti sedia kala tidak mengalami perubahan fasaufa tarani kamu akan melihatku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka. Ketika Allah Azza wa menampakkan pada bukit tersebut maka bukit pun hancur dan barakallahu fikum uh, Musa alaihissalam sebagaimana yang Allah Azza wajalla sebutkan fasa'iqa atau fa Musa sa'iqa menjadilah Musa alaihissalam dalam kondisi pingsan. <clears throat> Di sini disebutkan pertama bahwa yang namanya bukit dengan kekuatan materi yang ada padanya, kerasnya zatnya la yastati'u wa la yathbut li tajalli fi hadhihi dar dunya di dunia ini ketika Allah azza wajalla sebutkan barakallahu fikum penampakan dan yaliku bijalali sesuai dengan kemuliaan Allah azza wajalla, bukit yang kerasnya seperti itu di dunia ini pun tidak mengalami kemampuan tidak punya apa? Kemampuan. Fakaifa bil bashar al makhluk min da'fin. Bagaimana kalau terjadi pada manusia yang kelemahannya berlipat-lipat ketimbang bukit yang keras dan luar biasa apa? kokohnya. Demikian pula bahwasanya Allah Azza wa Jal menyebutkan perkara ini agar seorang mempelajari dan betul-betul tadabbur bi ayatillah. Kemudian sisi yang kelima barakallahu fikum dari pembahasan terkait dengan ru'yatullah asbata fi kitabih atau Allah azza wajalla asbata fi kitabih annahu kallama Musa Allah azza wajalla menyebutkan telah berbicara dengan Nabi Musa alaihissalam wa kallama Allah Musa taklima Allah berbicara dengan Nabi Musa dengan pembicaraan yang jelas Demikian pula menyeru Nabi Musa AS. wa nadainahu min janibi turil aiman. Sisi yang berikutnya bahwa <clears throat> falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka dalilun ala tajalli menunjukkan bahwasanya Allah azza Jal. menyatakan ketika menampakkan ada penampakan ketika menampakkan ada penampakan dan penampakan di sini seperti yang tadi sering kita ulang barakalafikum sebuah penampakan yang tidak boleh kemudian barakalafikum seorang memisalkan menyerupakan dengan hal apapun. Taib itu beberapa e, sisi terkait dengan syubhat atau cara pandang yang disebutkan oleh orang-orang yang berusaha untuk mengacaukan tentang keyakinan ahlul haq terkait dengan ru'yatullah. Adapun uh, ulama dalam menyikapi terkait dengan pernyataan dari kalangan Mu'tazilah yang menyatakan bahwa harfulan, harfulan yang bermakna kepada ta'bid suatu penafian yang sesungguhnya tidaklah sebagaimana yang difahami oleh para ulama lughah oleh para ulama bahasa Arab yang mereka tidak memahami bahwa lan itu sebagai peniadaan yang sifatnya abadi tetapi kepada hal yang yustakbal sesuatu yang akan datang dan tidak menunjukkan kepada penafian selama-lamanya yang difahami oleh Mu'tazilah yang menyatakan bahwa Allah tidak bisa dilihat di dunia maupun di akhirat berdasarkan kepada qaulu ta'ala lan tarani kamu tidak akan bisa melihatku. Mudah-mudahan dengan penjelasan yang telah kita sampaikan memberi kepada kita uh, wawasan demikian pula yang akan mewariskan kepada akidah dan membutuhkan kepada pengulangan-pengulangan dalam pelajaran ini yang semoga Allah Azza wa Jal memberikan taufik. Baik mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada kajian sore hari ini memberi manfaat kepada kita semua.